Bismillahirrahmanirrahim. Wal tuta tutasatu. Utai makalah kang kaping mungkin ini ngaji separo nanti separo kita memiliki separo tentang ibu Ramadan. Dinti Ramadan ini jenengan rah waras. Amin. Temen liwat yang pun Waktu itu aneh. Wal maqalah tuta siatu, makalah kang kaping 9 iku ini, kola dawuh sopo Jibril alaihi salam. Dawa dengan Nabi ya Muhammad ya Muhammad Isma sita Is uripo siro masita Hale kaya opo karep siro Atau kelawan kaya opo karep siro Mati urip sak karepmu ira popo Tapi tetep fa inaka mongko sak siro Muhammad Iku ni wong sing mati Mergo li anna akhirul hayyi krana satemne akhir wong urip iku ni wong ya mesti mati Maknanya mati ku penting Dan no, sakit nikmati urip. Wa aktif dimati ke urip ini penting mati. Niku nak urip ana dia nak mati boten enten apa. Ya. Akhire mana nak keren dia ya, nampun mati ini lebih lebih keren lebih pinter. Wa aktif lan seneng sira man ing wong sita kang arep Kowe seneng sapa ya oleh mat, tapi yo ya, fa inna kamu farid. Monggo sak temne sira iku mufaridu, wong sing bakal misai man sita atau al mahbub ayah mufari kuman dikasi wong sing misai wong sita kangkar siro sira bisa mergo bil motif sebab mati wa malan ya siro, mak ing perkara sita kangkar siro. Karena kamu kau saat temen siro umat siun bakal jen wales bihi kelawan amalima sita. Mergo di anal ibadah karena saat ini biro bakal lo umat siun nah itu diwales kabeh di amal kelawan biro-biro ngamali ibadah. In khairan lamun amal ape ingkana amalu khairan. Terus ini termasuk aneh. Artinya aneh itu sawise indek laun kana saisi milik jiwa. In khairan e eh, ingkana amalu nawa khairan ku fakirun mongko diwales ape wa in syarran e eh, ingkana amalu syarran pasarun mongko dite bales el. Terus nyata nih puniki mungkin kalau wacana kitab kuliah tapi sekarang ini kalau terang menyangkut tidak tidak biasanya Jibril manggil manggil Nabi itu yang pakai Terus ini termasuk riwayat yang goriba, riwayat yang aneh. mereka dalam semua riwayat itu jarang sekali ada mukhotobahnya Jibril ngitopi Nabi Nabi Ya Muhammad. Tapi memang e, dalam konteks tertentu yang sifatnya itu nopo istilah orang bahasa saat ini itu kados fana ya fana nopo hari bahasa Indonesia itu angin fana niku podo-podo wis nol-nol mengharapi pengiran itu kadang ya malaikat jibril kembali ke nabi buat ya nabi ya Allah tapi langsung nopo ya Allah ini masalah-masalah sing sing jadi nopo akhirnya jadi musibah jadi masalah. Ketika kita nyebut Nabi, itu tentu lebih baik misalnya ngendikan ya Rasulullah, ya Allah, Nabi ya Allah, ya Habib, ya Dalam banyak hal seperti itu. Tapi ada satu dua hal yang kadang kita mau tidak mau harus diangkar. Bukan karena tidak sopan, tapi konteksnya adalah konteks nafil uluhiyah, menafikan sifat Allah, ketuhanan. Misalnya ngeten ketika Rasulullah wafat, cara lahir wafat, ini wafat itu wafat. Ini Niku ora Sayyidina nomor buat terima. Mangkola inna Muhammad dan maka dorobku unuko. Wong komentar Muhammad mati tak ini. Fa inna ma inna yunaji robbahu kama yunaji Musa robbah. Rasulullah sekarang sedang munajat di pangeran koyok zaman Nabi Musa sedang nopo munajat. Terus wong robat nas, wong gaduh. Gaduh, famin hum yakin Rasulullah itu wafat, famin hum yakin seperti yang dikatakan Umar, Nabi itu hanya loh. Ketika gaduh, gaduh sekali, Abu Bakar datang. Ketika datang karena beliau tokoh karismatik paling dihormati, beliau masuk teng apa hujrohnya Rasulullah atau hujrohnya Aisyah terus ngambung keningnya kanjeng Nabi no ngendikan tipta hayyan wa maita engkau selalu indah atau selalu wangi baik saat hidup maupun saat apa mati pokoknya singkat cerita terus Abu Bakar ini keluar Berak sampean berani niru Jibril kok malam malam yang Muhammad walam. Ketika ngerti kegaduhan nggak berhenti, Abu Bakar keluar dia keluar terus jejer Umar Umar gitu ngamuan ngoten niku Lainnya tokoh ngamuan ya ada sanat Wong itu cuma gedeng tokoh sing ngamuan tokoh ngamuan ya ada apa? Malah kue ora ada sanat yang buya Lainnya kadang wong Islam kadang NU ya kacau Kalau tokoh keras itu bukan kultur kita Lah Umar rak keras kalau soleh di bang Kue aneh-aneh Nah, ini kultural. Ya kadang ini orang sangu, no sing kultural ya kultural, sing ngamuan ya ben. Sesuai bakat masing-masing kan -masing, Walhasil akhirnya Abu Bakar itu pidato. baru itu pidato, tapi pidato dia wong soleh. Ya terus ngendikan Mangka naya budu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan kot mata wa mangka na budu wa fa inna huwa hayyun la awalam tasma'u qawla Allahi ta'ala wa ma muhammadin illa rasul qad khalas min qabli rusul apa imata au kutilan karena dalam konteks menafikan ketuhanan Muhammad atau kemungkinan dituhankan maka Abu Bakar menyebutnya yang mangka mangkana Ya'budu Muhammad dan bukan Ya'budu Rasulullah atau Ya'budu Nabi Allah. Jadi ada konteks tertentu yang memang kita harus jangkar, tapi dalam konteks nafil uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan atau takut di Tuhan. Dan itu bagus dalam konteks itu. Tentu dalam konteks normal kita bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kayak kita ketika tahiyat di Assalamualaikum ayuhan nabi nggak bisa kamu ganti assalamu alaika ya, ya Muhammad Makanya ada seorang kiai di Jakarta itu bilang gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka melarang kita bilang sayyidina. Berdasar hadis la tusayyiduni itu hadis maudhu. Saya ini hanya seorang kiai, tetangga saya gak ada yang manggil saya nama saya, manggil Pak Kiai semua. Gak ada yang manggil saya langsung apa? Namanya. Masa orang lain saja dipanggil pakai Pak Kiai, Pak Lek, Pak D. Masa Rasulullah yang Abdul Khawfi langsung kita panggil apa? Muhammad. Bahkan dikriminalisasi orang yang nggak bilang ya Muhammad. Masa dianggap salah nasi bilang apa? Sayyidina apa? Nah, ini kalau terang no. Jadi perilaku Jibril yang demikian itu jarang sekali dan ini dalam konteks yang goriba yang jarang terjadi sebagaimana Abu Bakar menyebut Muhammad dengan kata mangka na ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan karena ini dalam konteks yang memang dengan tanda kutip sebaiknya disebut Muhammad karena konteksnya siapa yang menyembah Muhammad Muhammad ini mati dan yang menyembah Allah Allah itu hidup tidak akan mati Bodoh makna ini ku bener buat ntar sampai nak Bakar benar kan karena dalam konteks nafyul uluhiyah. Tapi ya hanya itu saja, hanya saat itu saja Abu Bakar menyebut yang Muhammad. Tapi kemudian cerita yang ada di tarikh-tarikh kita, di tarikh ahli sunnah, ahli sunnah aswaja, buat bongso itu lah, buat bongso aswaja, bongso ahli sunnah. Ah itu dipelintir oleh orang-orang Syiah. Pernah ada orasi orang Syiah di Jakarta. Ia pakai tarikh yang sama, pakai tag yang sama. Tapi lain terjemahnya. Belum belum yang namanya Abu Bakar sudah sopan dengan Rasulullah Muhammad. Dia bilang, nih Muhammad nih udah mata ini. <laughs> Lain terjemah jadi ngono. Kok iso lagi? <laughs> Jadi cari ini, tapi cari terjemah itu. Rasulullah diditing-diting Abu Bakar. Nih lihat nih Muhammad nih udah mata ini. Tapi wong iso intonasine ngono terus piye. Tapi walhasil mustamiin akhirnya ngerti udah kurang ajar tenan Abu Bakar mosok. Nabi lagi titik-titik kamu apa? mati Padahal konteksnya tadi Abu Bakar menjadikan mangkana ya Abu Muhammad dan bain inna Muhammad dan kotmat. Kamu kalau nyembah Muhammad, ya Muhammad sudah meninggal. Artinya dia tetap manusia, apapun hebatnya tetap. Tapi kalau kamu menyembah Allah itu hayun. Makanya pentingnya terjemah. Terus kita ini butuh guru karena itu ya. Kalau sama-sama tag yang sama, dengan guru yang berbeda, dengan akwal tradisi ulama yang beda, akan beda pula maknanya. Lalu cara pulau kiai kiai waktu itu ya, kadang-kadang bintang tentang wajah agak. Kiai kiai nak kue jadi kiai juga kesempurnaan habis umat Kadang-kadang kiai ya rontok-rontok coba seneng rondo, penting wajah zino dan uang ora kaget nano konten macam-macam biasa wae. Karena kalau mau ngamuk Mustafa ini pas sebentar rezeki kalau kalau tahu jam tiga seberapa tamu, awas kena aku rata aku murid dunia akhirat. Salah wong salah goblok. Misalnya begini, ya ibu menuso ya mana mana, Ustaz juga apa? Terus Ali seneng rondo. Terus apa ini Mustafa itu meragukan kekiaian aja ya, biar kok katut. Nah, cara kula ya biasa sing haram ku zina, demenan. Nah, SMS-an hukumnya orang roh gitu. iku. <laughs> Mlebu apa gitu? Haram tak halal. <laughs> Barani haram ora ketemu wonge. Barani halal menjurus. Cara gue, ya cara cara tak kriten gitu. <laughs> Tapi apapun itu kamu harus familiar bahagia biasa. Piye-piye ono cerita Nabi Yusuf, Mustafa tamu. Kowe makili tak nirokno Mustafa tak kamu yo wedi akhirnya Nabi Yusuf wis sak kamar Mbak Zule kok yo meh tenang tapi rasido artinya wong Nabi diceritakno meh rasido ora apa-apa kok kowe mbayangno kiai iku setel ya. cara aku krungu Mustafa itu seneng rondo aku guyu kok <laughs> oh gak sumber jenggot tapi aku UMR, terus kita aku Mesti tak aku dari gendar, rodo ini gelap. gue buatin aku. Wah rodo ini gak ada akal, paling paling mau tak Karena kalau kamu terlalu anti demikian, kamu akan anti Nabi Yesus. Belum cerita Nabi dengan Zainab. Orang itu cerita macam-macam. Kalau halal ya halal. Nabi itu seneng jenab ya. halal di kokon pengira. Jenab ya, seneng Nabi yo ya halal Nabi ku Oh ya normal. Nabi Dawud disenengi wong itu. Maka bisa ning kitab-kitab samawi ana alamat. Alamat Nabi disenengi wong itu. Orang kok seneng wong itu disenengi. Hmm. Lan nak wong kiai urung pati akeh sing seneng urung pati kiai cara kowe. Disenengi lho bos ora. <laughs> Sofia iku anake raja binti Huyai. Iku telepon jadi Muhammad. Mergo mu mata ini pamane. Ya tentu udah Nabi sendiri, tapi pasti Islam. Akhirnya Sofia aku penasaran, sih jenenge Muhammad ini sobat. uang kok ini ngono iso merubah dunia. Sofia ku wayu, anake Krumu jagongan jagongane bapaknya mbek pamane. Kot alim tak anak bulan nabiun mau utuh. Ya ayo Muhammad tuh nabi sing mau utuh. Iya, tapi awak dhewe iman itu rugi awak dhewe ada di tompo serasa iman di bebo menawa. Walhasil akhirnya perang, ono perang Bani Mustalik, perang walhasil. Sofia itu malah umuk kepengen perang itu kalah. Terus nak aku kalah, tercekel ben roh jenenge. Wong barang roh tenang. wong mau gantengin ngono. Ku langsung pas nih medan perang ini ada mate mantel. Bareng roh Muhammad ganteng Orang mungkin wong koyo ngene pun Gusti. Ora kok Mustafa ini mungkin banget. Masih aja konten suntai Gus. Monggo ora terima mungkin wis terjadi bolak-balik bodone ora mungkin kok. Madani. Tahu nabrak uang bareng. Kriminal kemarin. Tapi kalau ngenyai aku dengar pe wong tok ngurangi dosane. Artinya hati kula hormat. Yo jeniro aku dosa. Barang roh wajah Rasulullah itu hilang ke dia. Malah dongo yuk kalah. Nak kalah ben jadi amat ditangkap, ben jadi garwani Nabi Yusuf itu Zulekha itu wedan tenan jenenge Nabi Yusuf. Jenenge Sarah itu pol senengin Nabi Ibrahim. Hajar ya semuanya. Jadi perlu tak terang, ben gue kurang gampang sudah mbek toko mbek iki biasa. Toko seminggu itu lu biasa. Tak itu gawat tuh tak seneng ra kesampean. itu. gawat tuh lampu merah itu, no? Sampai garwani Nabi itu nak cemburu. Wong jenenge yang itu cemburu. gue matur ya Rasulullah la tutol iki. pulau ini jenengan rapati seneng lola sementing mungkin dipegat. Pulau kepengen jadi zaujat juga fil Pulau Pulau tetep kepengen jadi garwani jenengan fil Aisyah kaya apa cemburu. Saudah kaya apa cemburu. Tapi kabeh ku yakin nak mereka itu jauh jauh Rasulullah. bin. Mulanya orang ngaji di ulama aja wong khusus Orang khusus itu ngawur. Ibadahnya benar, khususnya benar, Tapi nak fatwa ilmu ngawur, mulane Mustafa sering tahu Nak sing khusus liyane Mustafa rasa perasaan Jadi Mustafa tok tamu. di air. Aku tahu ngaji di kitab Fatul Bari Sarai Bukhari. Wong wedok wong paling ra iso nyimpen nak gedeng sing lanang. Iki ruang tenan. Sebab itu min ayat nubuwati adalah nabi itu bojone akeh. Tapi ketika nabi wafat semuanya berlomba-lomba itikaf ning masjid, sering ibadah. Umpama nabi itu nabi palsu. Ini dari Fatul Bari. Orang paling bersaksi kepalsuan Muhammad adalah istrinya. Karena wedok ora iso ngempet nak kecewa sing lanang. Apa meneh dimaru. Nak nganti di Marwai ijek terus do dadi wong salihah, ibadah seneng wiridan seneng. Iku nunjukno nak nabi nabiyun apa ah, bojone wae ra iso komplain. Apa meneh wong li Mana ngaji gue ulama ben roh tenan justru kualitas kenabiannya itu diuji mergo bojo akeh mesti nak kom. Iku nabi bar wafat iku bojone dadi wong saleh. Zaman sugeng yo ya rebutan dadi wong salihah, badhe wafat yo ya rebutan dadi wong Lha umpama nabi ku wong sing gedabus, Wong liya ora roh kan bojone roh, apa meneh dimantelo dimakru. Mestinya wong paling ngobrol eleke nabi. Tapi ternyata tidak. Iku nunjukno anak nabi yon hak kok. Kowe entuk ilmu ngene kok wong kusuh ayo ngaco. tapi aku berarti gak kok, bukan berarti aku rakus, aku ya wong tapi kan ora ngetokno kok Mustofa terus nak mlaku dilo omongan hati-hati kok Kayak Jajal tes, kirimi gambar. <laughs> Dibusak jadi teman tak buka Mugo kowe busak bocor. Anjir HP murah kena dikirim HP. Dua HP ora karuan. Error-error. Jadi uangmu biasa wae. Wong ngamati ulama itu nganggu ilmu. Aku ya kiai ya sering diswani uang ayu rondo macam-macam ya biasa. Ojo mbok amati mbok kupike, ojo bukan mbok rondo. Biasa wong tamu di tamu biasa wae. Ya misalnya coba ya biasa ya, Ustadz juga manusia. Sementing ojo zina, ojo dosa gede, sing haram itu sih. Ini penting kalau terang, no, karena saya ini mau wabah ya. Barang sing zaman Nabi, zaman sahabat itu, saya ini ya, jadi mas. Oleh artinya ini, seringnya itu korban. Yang kena hukum itu subjek bukan objek. Saiki ana Mustofa liwat. Mustofa mlaku-mlaku apa ning musola. Sono rodo ayu metuke ning jalan jarak ya katokan cekak. Terus Mustofa jenenge tangga takok, "Pak, iki badhe temu ndi?" Ini badhe temu musola. Mustofa terus lah badhe nopo niki badhe salat terus Mbok Mustofa ku asik tenan mbok mergo tangga ora roh iku pangeran sing besok kenapa dia lama-lama jagongan iku ora roh motive apa ngormati Tonggo, apa iman ora roh. Iku kan lu, bina kan benahu. Ya urusane apa? lu, wa benahu. Saiki tak bedhek. Mustofa subjek apa objek? Objek kan karena dia mau lewat tahu-tahu di itu dari Mustafa. Jadi uang itu beda no. Saya kena hukum itu fa'il orang apa? Makhluk. Ini penting kalau aturakan itu di semua bab. Sebab itu mulai di saya biasa kalau sunan guna itikaf dan gue lasen. Ono wong wedok edan ini jadi putri Yo ya orang kepengen tiga sunan guna. Dene itikaf ini, Wah, wong Kamboja rene darani cempoyo. biasa mulai di mulai di sini itu menarik. Wong gue seneng. Gue tau ternyata rondo. Urung tuh. Awang ayu maksudnya orang elek. Urung. Yura kiai. Ya, iya. <laughs> Jadi malah ini penting ya ngaji be ulama ya. Jadi tak balik ini malik. Ketika Rasulullah sugeng niku Siti Zainab. Niku rak sing bahkan nikahnya itu dibahas di Quran. Niku niku gawe tampar teng masjid. Tampar itu tampar. Didapok ning gulune supaya nak keturunan ora iso robato nafsaha fil masjid robato nafsaha fil masjid terus garwane nabi yu melok iku nabi sampai masjid itu ada beberapa sekta ono Aisyah ono Zainab ono Sofia ini termasuk nabi pun di akhir hayat terus nabi rawo mahadil hibal itu akeh tampar ini. mereka terus gitu azwa juga ya Rasulullah ya atakif nafil masjid sekarang sampai bayangkan Mungkin nggak seorang istri yang dimaru dengan didikan orang nubuah. Saya ulang lagi dengan didikan tidak nubuah. Kemudian kepengen niru suaminya, padahal wong dimaru anaknya belum. Wong itu dimaru kok lomba-lomba itikaf, lomba-lomba ibadah. mau mereka gak roh nak nabi-nabiun hakon, gelem gak? Gak jarang mas, pucat takut. Buatan buatan. Buatan buatan. Buatan goblok kabar Artinya nak nganti bojo sak monaki kok sepakat iktikaf, sepakat jadi wong solihah, sepakat komitmen li ilahi kalimatillah. Iku ra ono liya mergo mereka do ngakoni nubuwat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ora ayu-ayune wong, jek bisa. Iku nak turu, iku mentantang ning ngarepe Nabi. Mau ora roh basa alus e, dadi basa kasar yo. Loro tak takoki ora roh. Turu mlumah ngopo ben? Turu sing madhep langit to, Cok Rogen. Lekar. Lekar yo ya elek saya to, Saya ini misalnya, ibu ayu lho kira-kira Saya ibu ayu. Nabi ku ora duwe gon musala kok kiai-kiai saiki kan nengkek to ono gon turu nggon musala <laughs> kadang turu. Kadang turu yo ya turu. Cuma nanti kusnudoni wong moro jadi salat dadi dikusnudoni. Itu <laughs> kaya tok anjene kiai. Kayaknya ada orang kamar turu, orang kamar salat <laughs> terus rono malah jatuh Iku Nabi buat, Nabi itu simple. Nanti Aisyah gon sare, terus Nabi ben sholat ya sholat. Itu dari Aisyah. Turunnya kok mau Rumah ya. Rumah. Iku Nabi sholat. Ini jari Sayyidah Aisyah tambar no dekne sholat. Ngadeg ya tambar. Aku tetap rumah. Lagi nak Nabi wis kakiku tak tekuk. Terus Nabi iso nopo? Sujud. Kalau nanti rumah no Kiai Pasuruan, wong bener, wong rapoe pidato pas acara nikah bulon. Lah iku umpama ora ditekuk, iku sujud yang pasti sujud. <laughs> Wah, iku porno ngawur. Iya ngawur. Tapi halal lho, ora usah garwo lho. Kowe ojo macam-macam Artinya dulu hubungan Nabi dengan istrinya itu luar biasa. Bojone wae duwe riwayat. Jamane Aisyah ngendikane lho, kan rumono kan bojo awas kene. Ya. Ya mau jorong ono. Aisyah sing ayune ngono diriwayat. Kenanganku be Nabi rumangsamu piye? Aku kangen be Nabi ngomongnya kan. Tak juga jebule sholat. Akhirnya aku wis ngalah. Mundine nek wis kangen kekasih mesti aku kalah. Mesti kekasihku iku kalah. Sampai suatu saat ini sholat, terus tak lewangi masih terus lo sholat ya maksudnya. Mulane uang. terang terang bojomu mlumah kok ora salat sih. Nak kowe bojomu rayu lah mlumah salat kok. Ora ayu wis pokoke asal wedok. Asal pas gelem. Kan nak syaratnya bojomu kan pas gelem bareng. Nah, kurang bojo ora gelem gitu. Ya iku capek jenenge. Artinya bojo wae ra iso bukan nabi. Sampai Aisyah sering cerita, aku nak karep Nabi. Kamane karep sing kasih wong suami istri wis putus asa. Kemudian Nabi wis kalah ambek giroe ini pangeran. Aku wis ngalahno giroku demi giroe ini mbek pangeran. Sampai akhirnya protes. Protesnya ya ini ya, ya Rasulullah. Apa betul ini kau lakukan semua ketika roh nak warimat koda mau drama ada Nabi pecah melempuh mergo saking semuanya nopo? Diam sangi suwene nopo sholat musawi sujud kenapa engkau ini lakukan semua wakat wafaru waulaka mata kodama min dambika wa mata atau Allah sudah menjamin engkau diampuni segala kesalahan mata dama wa sing wis liwat sing ampe jamin nabi no afala aku no abdan syukur justru aku wis di sepuro pangeran ini bentuk syukur aku sujud terus oke itu contoh ideal tapi Nabi punya contoh-contoh yang tidak ideal. Tentu tidak sampai haram, salah tidak benar. Nabi ya diutang ke ya sahabat, dia ya tahu kita. Mergo mau Nabi ra diutang terus kabeh wong duwe syarat-syarat kiai ora tau wong itu ora tau diutang ora tau dihak ada bisa donya ora ono kiai. Wong kabeh kiai diutang. Yo do gadeno BPKB yo. Jadi ideal ku masalah. Kue nambah no nyarat no ideal, tambah dunia ini rusak. Mereka ideal itu orang mungkin Allah yang menuso. Masyur kan Nabi ditagih diam, pada di depan umum. Ketika yang nagih itu kasar, ada sahabat yang menghardik yang nagih itu. Malah Nabi santai. Innalisohi bilhaqi makola. Orang yang dirugikan berhak mencaci maki. Nabi yang masih mesin. Bukan sing wong yang medit, Nabi utang pedet orang Indonesia. Utus sahabat kau nyauri sapi ketika disawari sapi sahabatnya komplain utangi jenengan pedet kok nyawurin apa sapi tapi nabi jawab enteng ya, inna khairukum ahsanukum qodwa utang sing apik ya sing apik nyawuri mulane kata kiai misalnya utang 1 juta kok wis kesuwen nyawuri 1 juta setengah buatan riba khairukum ahsanukum hukum Mulane ilmu cuma aman haram riba tapi belum kira karuan. bola balik sing keliru ya wong kusum. Mulane tak kuwamu terus. ini pedet sahur sapi. Cara Mustafa Fatih sing ngene iki, rai-rai ngene iki. Iya. Iki kira-kira lebih jauh apa? Riba yo. Haram. Haram gamu itu. Ngaji ku sing ape, aja kok roh haram riba tok. Nabilah tahu diutang pedet di sahur. Akhirnya pakai bahas sing diarani riba itu nak bayar lebih ada akad fisul bil akdi ketika a tapi nak iku murni keinginan sing utang dan tidak ada syarat, maka yang disaur boleh menerima. Celeng bu, ngaji. Ije, awas tuh. Dan wong ngerti. Ternyata ini memang ya itu tadi malah ngendikan ulama. Nak nganti sobat wong wis nyarat atau ideal yang ulama, iku min asrofis saah. Kiamat itu runtuh. Karena ini gue sombong, gue nyarat nopo. Ideal. Lalu kalau jarak rapi Kalau ada kata kiai ini Mustafa, Rom Mustafa itu gue sholat yang gue tenang Bentuk dia gue kopiah di lapor Mustafa atau dia. Ya. Malah riak, tuh, pamer celeng, sebenarnya opo. Wana, nah, yes ya, biasa. Tommy Soy, Pak Soy. Cuma ya, kadang saat ini, dan buta, wes kusuh. Mau nak bisa ya ramah sebenarnya, ustaz. Repot untuk dia. Pertama ketemu kulo, tuan kulo tak wah, <laughs> itu balik. ya Allah, bisa dikirimi wong ini. Jadi yes, biasa wae. Jadi roh dunia gak ideal sih biasa. Sebab itu Allah istilah dari Allah rak ghaniyun hamid. Ruang lagi Allah zat sing ghaniyun sing ora Iku yang istilah nol Intuk ridu wa qadam hasan. Jajal iki terjemah. Intuk ridu lamun ngutangi sira kabeh apa hae apa. te fatu wa wa wa ghaniyun. Wa ma fil ardi kulli milkun lillah. Kabeh donya wae Allah, tapi Allah mesti lano date. Intuk ridu wa qadam hasan. Saya Saiki uang nak perang itu istilah apa? Intan suruh woha. Nak kue nulungi Allah yang Fatih fana siruhu wa kana buat nasir. Bagaimana mereka menolong Allah padahal hakikatnya Allah adalah yang yang menolong. Tapi Allah mengistilahkan zatnya intan suruh woha yang suruh. Kesannya malah Allah yang di tolong. Makanya mufasir mufasir ngendikan wahada min tanazulatil maula. Iki sisi-sisi sing Allah gelem tanazulat, gelem ngaku seakan-akan ditolong diutangi. Kowe terima kiai sombong. orang karuan kau orang butuh wong li. Oh geblok. Ya roh aku. Mbok nak sampean alim kowe mbok, tapi nak saiki kok sementara iku pokoke ora aku. Kok sementara ini terus ora bisa bersaing. Mulane wong kudu Jadi Allah sama delok tentang tafsir sawi. Wa hadza min tanazulatil maut. Jadi kadang Allah selalu dari ya untuk orang itu wah coba ha itu jadi makhluk be. Makhluk be itu objek apa subjek? Objek. Jika kamu tangi Allah, jika kamu menolong Allah, coba kita perang ditolong Allah, kita hidup pakai kerajaan Allah, pakai milik Allah. Tapi kalau Allah mesti lama ketika orang nyumbang becik, iki bantu aku, iki ngutangi. Padahal kan nggak mungkin Allah punya utang, Allah mafia dalam alam kulim milkun lillah. Semua ini milik Allah. Iku mau Allah tak ngajari gue ben kadang buta wong Tapi aja buta terus ngel ngelon. Soalnya gue ningan, aku kurang apa di. Iya. Ini penting kalau aturan. Gue saya di zaman akhir gue ngalir aliran ormas-ormas yang pabrik dunia ya, sawangan itu sempurna. satu toko, kiai saya ini berjuwis, hmm. kiai saya ini fase kabeh zaman akhir orang orang yang kena dinuh, kabeh salah. Ngono iku orang ana penggemar ya aliran. Padahal Rasulullah jelas ngendikane sahih Muslim, "Idza qala rajulu halakan nasu fa huwa Jika ada orang komentar bahwa zaman akhir atau zaman mana saja halakan nas semua orang manusia sudah rusak, bahwa ahlaku dia adalah orang yang paling Malah nak ngomong rusak nyebut cita ya eh, Mustafa jadi musik orang orang akhir wong. Tapi aku ngakoni Mustafa itu kusuk, kalau ngakoni. Kalau ya hormat, sering lo tukang. Gue tak tukang rokok, gue sering tadi. Ya Allah jika buatan mendesak, ya buatan usaha Mustafa mungkin rokok. Tapi jika itu engkau anggap mendesak <laughs> dan jadi kebutuhan neraka, gue ya, ya monggo. Kali soal rokok itu tertarik. Aku nyeksa wong beli biasa, pengen nyeksa wong khusyuk. Rasanya dia. Iso ae neraka yo kacau ten. Neraka iku saking kacone iku nek ditakoki pangeran. Yauma naqulu ni jahannam hadim talati wa taqulu hal min Lan neraka iku memang masalah ketiga. Tiap takoki pangeran mesti leboni wong jutaan ratusan juta. Takoki pangeran wis bek dong. Tiu dong, mirip anas, ini pangeran yang rokok neraka itu anas. Halim talati, kabeh riwayat itu pakai mana? Halim talati, tiu wedok, duk wedok hal mim masih ditambahi gitu. <laughs> Nah suwargo takut itu sebab menang. Iya, jadi mau jadi suarga itu yuk ya raminat kamu sampai kulit. Nerokok lah kita koi cara Mustafa gelem oke <laughs> jadi masalah nerokok itu sampai Allah buka sangi dukanya Allah yang ceritanya hadis Fata do'ul jabbar kodamahu alam nar hatta takula Tapi rasa buat takwil, rasa buat mana. tapi rapat hadisnya nggak. Sampai awal akhirnya dukon, rokok itu diinjek. Durang, durung. Durang, burung baru diinjek pangeran. Ayo namun di burung mana? Pon, pon, gusti. <laughs> Pangerannya yura seneng. Ron, rokok aman menamun ya, Kurang ya. Nah, kue periode minggu sebelumnya pangeran ngono, mus kayak gitu. Ijek melebu Bukan oleh bos semangat. Paham, jadi kalau suwon ya, ini penting kalau Terus kalau ada riwayat malaikat Jibril dari Muhammad itu unik, itu riwayat Ghoriba. Ya, riwayat apa? Ghoriba aneh dan kalaupun itu kita benarkan secara riwayat itu dalam konteks tertentu, tentu itu tidak menjadi sunatan mutabaah bahwa kita boleh memanggil nopo Ya, karena memang sesuai adab Nabi dan Allah saja semua di ayat kalau manggil Nabi itu nggak pernah pakai namanya. Yang manggil saat manggil ya Yuhan Nabi Inna Arsal Semuanya pakai apa? Pakai lakopnya, pakai nama akhlak. Jadi orang orang ayat misalnya ya Muhammad di inna arsalaka tapi ya ayuhan nabi kita sendiri assalamualaikum ayuhan ya, nabi. Pun ini mungkin di rumah nomor ya, bungkoil ya, dan itu lo wajah no kita kuliah tentang fado itu Ramadan. Ini kan meh Ramadan ya. Pasang apa mas? Aku tak kon anut kafe, kabeh, anu anut fatwamu. <laughs> Direk pengumuman. Oh, persendas. <laughs> Pokoknya nak senang senang Mustafa gitu dipaksa seneng gitu pokoknya gitu. <laughs> Pulau gak sih dia rasa seneng gitu, tak latih. Iya, iya dilatih. Barang apa kan gitu nopo. Pulau yakin nak kitab Julian ini karangan Isya Abdul Qadir mungkin termasuk mau keluar cek ya sendiri beberapa kitab termasuk karangan Habib Zain bin Semin ketika mengutip taklifan Isya Abdul Qadir termasuk kitab Julian. Soal sing liyane kula boten tanggung jawab ya. Tapi ya, di antara yang saya tahu persis itu kita punya. E, mungkin sebagian kula agak agak ya yakin dengan Fatur itu beberapa. Ini ya unik sekali karena ini ada keterangan sing rodok untuk jenengan hukum-hukum tentang ya pokoknya kan tenggene napa inna anzalnahu fi lailatin wa ma kama laylatul lailatul qadr laylatul qadr khairum min alfi syahr terus tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli terus salamun ya hatta matla'il fajr bahwa dalam laylatul qadar itu ada salam ada nopo salam lah lalu salam itu bentuknya kayak apa nih kula waca saya satu tahun yang lalu pas Ramadan itu ketemu seorang ya ketemu orang lagi, ya pokoknya tak dapur saja dengan orang, kiranya orangnya intelektual intelektual terus ikut aliran semacam-macam tanya saya Pak Pak Anda ini kan termasuk rumah di kalangan NU di kalangan pesantren coba saya tanya kenapa sih kita masih nyari Ratul Qadar Ratul Qadar itu kan zaman Nabi ketika nuzulul Quran sekarang kan nggak ada Nabi masa masih ada Ratul Qadar iya gitu tak kok aneh ya tak jawab tidak ada ada bagi kamu rasa gulai ya gitu. kok anda ngomong semua sakit untuk anda sudah ada ada maka anda tidak perlu ngomong. Lera tuh kocer ya tertarik buat gue, ya tertarik jadi saya rasa kangenan ya. gue. Mau sebong bulan tuh terang no sangel. Wah repot, mana terang no malah bantah-bantah. Aku nggak sana ada Sayyidina Ali. Wong ada lama di sana ketemu wong bulat itu di bulan. Mulai di sini orang lama ketemu bulat misalnya Pak Yai katanya setan itu dari neraka. Lalu katanya dibakar di neraka kan nggak masalah. Api ketemu api kan nggak nggak apa nggak masalah. Terus Kiai ini mantel lemah itu ini. Mereka gegam lemah di saworon yang raine wong. Baru pedesan. Kue kok lemah kena lemah kok pedes. Tapi saya tidak sekasar. Tapi dia ini semi wong aslinya udah kacau. Tak. Kue kok apa? Dia ya, keng lemah, pakai lemah saworon. Lorong, dia sakit. Lah iya, kue jadi lemah kena lemah. Untung ya ini kena sawah kena rugen tidak longsor. Mana uang kudu pinter debat ya, kadang penting debat ya. Mereka sebagian ilmu sing kita riwayat nopo nabi ku kecanggihan nopo ber berdebat. Kadang-kadang bolak balik salah khusuk, mau rokok khusuk, raiso rokok. Bukan daerah-daerah, tak kok ini sini ini. Poso kapan daerah pengumuman. Wong alim bicara pengumuman. Ngapet itu Iku saya ono sing ngeno. Eh, orang lanut barang sewen. Kalau di konco aja putune kayak gede. Nak mulang aku speaker deh gitu. Sengaji mau lo. Tapi sengaji lo harus speaker. Bermong kok aduh ngerti. Nah aku itu terkenal. Paling gak anak terkenal ini terkenal suaranya. Itu nggak kok. Yo, ono sing ngene. Wong akeh lho. Fir'aun itu ngaku pengera. Ya, Fir'aun itu ngaku nopo? Terus Fir'aun ini aku ibu pengera. Jari Nabi Musa ora pangeran ora kuwe. Lah sapa ta? Robul Masrib wal Maghrib Saya mengerani wetan dari Fir'aun gampang, itu saja aku itu mau kamu aku ngetan ngulon nyatanya ma'alim tulakum min ilahim oh, iya. sarokku aku melaku ngalor ngidul ngetan ngulon itu sing pengiran waktu, aku berarti pengiran ya aku Nabi Musa cek nganggo jurus kedua tapi rapati iman Saya mengerani bumi dan langit Ini sah nah soal pengerani bumi jelas keliru tapi orang wong mengerani aku soal langit undang Haman. Ya Haman ibn li sorhal ali abluhul asbab asbab samawati fa'attaliya ila ilahi. Ya wis soal pangeran langit saya santai nih sik. Aku tak nggih bangunan sing paling dhuwur. Engko aku tak munggah, jajal ning langit ono pangeran. tahu ora gak ngajar tapi dari to. Fir'aun. Tapi ternyata yang bisa mengalahkan Fir'aun itu perdebatan yaitu ketika Nabi Musa mensifati roh Robbukum wa Robbu abaikumul awal. Itu di depan umum bahwa ada punggawa-punggawa kerajaan Fir'aun. Ya sudah gitu. Kan tadi ada dua sifat Tuhan. Satu Tuhannya timur dan barat, dua Tuhannya bumi dan langit. Itu Fir'aun masih bisa berkelit. Tapi ketika yang mengerani buyut-buyut itu itu hadirin saat itu habis separuh itu langsung iman. Karena terjadi satu logika pasti, nak Fir'aun pangeran, ini dua dua pas dulu itu pangeran sopo. Pangeran kok datang terlambat. <laughs> Makanya dengan sifat yang menuhani buyut-buyut kamu dulu. Lalu zaman buyutnya pangeran sopo jajal, wong pangeran terlambat hadir. Akhirnya Fir'aun marah. Dan saat itu juga banyak munggah Fir'aun yang iman. Yang cerita Nabi wakola Rasulullah minum min ali fir'aun yang kumun apa? Hmm. iman. Itu karena setelah perdebatan terbukti sekali kalau Fir'aun itu tidak Tuhan karena Tuhan hakikat adalah yang menuhani buyut buyut Nah itu pentingnya debat. Sebab itu tidak ada nanti kecuali dianugerahi kecerdasan berdebat. Lagi-lagi sing ini wong khusus, wong khusus jadi ibadah senang, etika senang, tapi tidak logika kebenaran itu. Sehingga banyak orang khusus Pandarani darani wong ziarah kubur iku kafir ya gelem, wong tahlilan kafir ya gelem. Gak tau mikir. Amok di teror itu gak ono zaman Nabi tahlilan. Zaman sahabat ra ono tahlilan. mau bener sahabat nglakoni. Lah sahabat nahlili Nabi. Malah ngenyek Nabi. Rumang sapu tahlilan wong mati uga ngenyek mayit tapi. Masuk kiai ibu guru mula aku lu musala mati se, misalnya mati se. Iku ruhe nak nyolati mene ingkana mufsinan fajin ingkana. Wa ingkana musian fata jawas an. Ini yakini gurune ngepel. Gusti tak guru kula niki sae dengan tambahi sae. Nak elek jadi dengan sepuluh Lah guru kok komitmen dipastikan soleh tahu kok jadi in. In iku talo apa? Lha iya, ora mungkin to ngono diterapno ning nabi. Mosok nabi ape dikalok-kalokno. Muksinan sampe napa? Lha ngono kok ora iso mikir ya ora mungkin sahabat kok Dungani Nabi ingkana musinan be ingkana pen kafir mencet tapi. Lah saiki wong ning kuburan, misalnya rutin ziarah kuburanku, misalnya mati aku sik, nang klarumbal lho. Aduh ben meror bang. Paling Fatihah aku aduh ngono ae. Jauh. Saiki uang neng kuburan rata-rata dongano kiai ini kalau dia orang baik, kalau tambahi aku nah elek Orang yang mentaklek begitu kalau-kalau kan gak mungkin jaluk neng mayit. Jadi uang moro kuburan itu jaluk kok jaluk mayit piye malah ngenyek mayit wong nah apik nah elek kok apik mentuhankan piye wong dis Si kalau no kalau baik begini kalau jelek hmm. mungkin nggak orang dalam posisi ragu terus jalo. gak mungkin lah itu jenenge hujan. nak kowe ora cocok wong ziarah kubur ora usah muni yang paling telak adalah yang sering saya utarakan ah wong kafir puluhan tahun ae menjadi mukmin nang lafadz la ilaha illallah. Lho saiki ana wong mukmin kok menjadi kafir justru dengan kalimat yang salah. Lha iku jenenge hujjah. Mana kalau suwun, masuk ke khusyuk musuh latihan hujjah. Tapi nek muter ke error ya usah ya malah. Malah sing ngrungokno iku bingung. Tapi nak ijek iso ijek ngomong. Ana ora sing ngomong. Cek ora musuh. Kalau sabar. Tak wacano ya, kenapa Lailatul Qadar disebut salamun dia, Salam. Ini berita ya. Salam itu meriki wal malaikatu ini kalau waca ya. Alladzi huwa Jibril wa ma'ahu sapuna alfa malakin wa huwa amirun alaihim. Jadi ketuane sinten? Jibril. Sing dipimpin saat Lailatul Qadar pun 70 ribu malaikat. Fajibril salam yusallimu ala mangkana kok idan. Jadi nak ono wong kok Lailatul Qadar iku wis rada aras-arasan mau lungguh wong apa-apa iku kene Jibril ngatei salame piye-piye jek melek. Mbok nak pas rokokan disalami mbok ora <laughs> Asal melek salam. Terus wal malaikatu tusallimu ala mangkana naiman. Jadi Jibril kan ketua. Icek pilih-pilih deh, gue sing melek lah. Senajan to lungguh-lungguh pokoknya tapi rata suwe ra kabinan. Ra kabinan terus karolan ya, ya, tok. Ora dipikir orang ora termedi lho kan. Ya kan nyopongke nak lek kodar sakno kausan yo. Janji lho. Masa ora dene mesti sarokan tok sopan. Terus wal malaikatu salimu ala mangkana na iman. Tapi malaikat asal wong Islam masuk turu. Ijek diuluki napa? Kan yang ngurus salam itu tiga. Nah Allah wal bari subhanahu wa ta'ala mau yusallimu ala ibadi mangkana kau iman. Jadi Allah malah lebih pilih-pilih meneh. Allah mau ngekek salam sing sholat kemana sing kau iman. Di dari Quran buat sholat buat sinau. Nak Jibril terus ngamun-ngamun lah sementing oleh. Tapi nak malaikat asal mukmin dia turulah salam. Enak. Ya, Wis ya, kowe sing kelas ketiga mau. tak kecekele lah pokoknya gue sementing tuh, entuk Salam. Enak tuh? enak jadi untuk kabe salah dia hatta matlail terus kalau macam malah Kau ini tenang, ini tenang ya keren tenang. Sing turu untuk jatah. Wa amma Jibril alaihi salam fala dawa hadam nal mu'minin wa munat illa yusallimu alaihi wa sahbihi. Wa yaqulu lahu in kunta fit ta'at fasalamun alaika bil qabuli wal ihsan. Wa in kunta fil ma'siyati fasalamun alaika bil ghufran. Wa in kunta fil naumi fasalamu alaika birridwan. Wa in kunta fil qabri fasalamu alaika war rihan. Fa huwa qawlu azza wa jalla min kulli amr. Jadi min kulli amr Sahabat Qadir nafsirkan bahkan semua sisi orang mukmin saat itu mendapat apa jenis keringanan hukuman itu remisi yo. Jadi nak kue toat dari Jibril ingkun tafit toat fasalamun alaika bil qabul mumko ditompo. Nah, Jibril kok dulu maksiat Islam besar hati belum kosong kumkut disepuh sale roh roger pas nginceng rodo pas alafon alika bil kufron kumko sepuro sale roger pas dolanan HP kok delok opo kayak itu Oh dasar Lailatul Qadar kok tapi sesuai ya. Pasalamun alika bil kufron. Tenan oleh kita pilih aku ora Aku guyon juga nang kitabe, timbang ke serius ra nang kitabe. Wong nak bodho, serius saya kok keliru. Wa in kunta fil naumi fasalamun alaika bil dua. Wa in kunta fil qabri sing wis mati-mati fasalamun alaika bir rawfi waroi. Bahwa kalau ta'ala min kulli amrin salam. Jadi cara macane sinten? Cara nerkite Syabul Qadir iku mingkuli amrin salamu. Jadi mingkuli amrin iku saking saben-saben urusan apa wae. Cek urusan pasto cek maksiat salamun tuwa utawi tetep bentuk salah. Jadi cek sing guru, cek sing tiam, cek sing mergo mingkuli amrin. Jadi engko bener ya, nah iki bener ya, terus tuh. Iya lah mau Lailatul Qadri khairum. Karena jalul mala ikatu waruhu fiha ya. bihin bi rabbihim. Wes wak kok sik kok cepet. Iki wacana sabu kok wacanan kira bihin ni rabbihim. Mingkul li amrin salam. Jadi cara wakafih Lailatul Qadri mingkul li amrin salam. Eh, eh mingkul li makomin wa mingkul li halah tetap untuk salam. Jadi macane Kantor orang mesti yo gitu. Lah iya dadi nerkipe ngene mingkuli amring kang iku saking segala urusan atau kondisi terus kondisi turu, kondisi ngangok, kondisi macam-macam. Iku tetap bentuk salah. Cuma anak sing ngelamun kau ruhin to mau kelasnya Jibril tapi nak suruh mau malaikat awam malaikat kebanyakan tapi nak sing melek langsung Allah Subhanahu wa taala ya karena gue milih paket mau paket paket aku yang kaget niki tabar oke terus kalau suwun niki sing terakhir kalau mau coba wah ini tabarok biasa beli kau jilani dan orang tabarok mas marah kipan lama ayam ya seneng kamu gak tahu sinau ilmu nih sinau titik Sangking senengnya Abdul Qadir dan disunatkan ketika Ramadan itu Anda harus senang. Terus beliau saat ngarang spontan ngendikan ini. Ngendikan nyata ini. Assalamualaikum ya syahrul siyam. Assalamualaikum ya syahrul qiyam. Assalamualaikum ya syahrul iman. Assalamualaikum ya syahrul Quran. Assalamualaikum ya syahrul anwar. Assalamualaikum ya syahrul maghfirati wal ghufran. Assalamualaikum ya syahrul darajati wan najati minat darokat. Assalamu alayka ya syahrul ta'ibin al-abidin Assalamu alayka ya syahrul arifin Assalamu alayka ya syahrul mujtahidin Intinya kalau Ramadan sudah mengasih salam kita, kita pun mengasih salam sama Nabi. Dan itu begitu salam dia ya hatta matlahi. Terus kalau suami semoga sampai yakin lah rahmati Allah wa rahmati wasiat nabo sulas mengenai kalau gue mau hubungan gue pangeran ini saya senang kita itu tetap naik solo bermaksiat tapi zaman akhir ini rasa bayang ideal ya. Dewi Nabi sebentar dosa gede itu dulu Wan Nabi berkali-kali ngendikan sementing dosa gede nabo dulu istaniku asap almu dosa itu sing gede sementing buat dulu ini sisi al isyraf billah terus zina mateni wong mukmin nglarang wong tuwa, nglarang wong tuwa dosa gedhe untung mangsa. Terus kau zu napa? mereka nak wong biasa ora nabi, ngilangi dosa kabeh gak mungkin. Wong teng surat Najm, wong apik iku sapa? Wong apik iku alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha no istisna illal lah. Wong apik wong sing ngeduwi dosa gede. Tapi ra iso ngeduwi alamam. Nah, alamam mesti nyerem nyerempet kadang nak terus ketabrak lagi mari perkara nah jadi Allah itu maklumi nak nyerempet tok terus apa jadi nak pas ketemu neng atan mau musik kok Allah cek maklumi kok sebut golek nomor HP ini <laughs> sing mari kasus itu takut nomor apa lah iku cek mas, orang masalah nak HP-mu gak warna Guya guyu terang no hukum. Jadi kalau kuon gitu terus mulane kulon yakin nak Quran itu cerdas sampai anut tafsir para ulama. Ternyata maknanya salam sing terang teng kita iki luwih luas. Jadi wow, nak kelas Jibril nyalami sing koin. Yes, pokoknya melek. Nak kelas umumnya malaikat asal mukmin, jadi nak iman lah untuk tapi nak kelas paling A tentu ya Allah mau nyalami Allah koin sing Jibril disebut salam ya hatta hatta. Tapi wonten ulama nafsiri mingkul li amrin salamun termasuk Allah Allah Jibril nyalami nak wong ngamal apik disalami bil qabul muga-muga ditampa nak sing sedang ngamal elek disalami bil ufra muga-muga disebut salah mingkul li amrin salam jadi wakofe pokoknya mingkul li amrin salam tapi kira saya enten nak terawih terus imami ngomong. <laughs> Wong orang orang kagum apa fem orang ngara. wakwe kowe wakaf apa orang umatem ora cepet. Aku nak terawih aku gimak mom terus kadang ya gelo ya Allah wakwe ini lagi nih mati maknanya ayat oh lapar <laughs> kadang ya nangis ya Allah Gusti. wah sering terawih makmum gini nangis tenan roh ayat Kan kula roh tenan maknane salamun hiya iku iki terkipe mingkuli amrin salam apa salamun ta'alum lagi mikir wow, Akbar. <laughs> melok suwen. <laughs> Akhirnya melok goblok. Tapi <laughs> iya. yo <coughs> dijak goblok imam. <coughs> Lah aku dadi imam nek mati iku makmume kok. Iku wonten cerita nyata ning Senori ana wong alim alamas terkenal nate ngimami Jumatan. Lu bareng sujud ku lali. Iki ya, eling wong. Sampai di dulu muridnya, mbak sujud pun. <laughs> Semenjak itu di PHK ada imam tak ya nek tak balau sepuluh jiran sujud kok iso aku. Masuk dong nek mati sujud. orang ya orang arti ini dong dia nek mati sujud. nek mau nacer di bingung Lali nak nyimami Jumat. Ya bener ini tuh tuh ampun, bangun Suwen. Jadi cara kula, cara kula. wong ngomong ngene iku ora usah Wah, pulau mak mau merugikan tapi kadang juga gelo mau pas <laughs> pas musul, pas wong apa? Langgon nak rugen kadung sujud, aku tak kolok salah satu yang jari fikih, Pak. Ah, kasus ya? Wong alim darani batal kan malah repot akhirnya anut ae akhirnya pikiran sing wis bener malah goblok ya wis ya ya sing ya anu standar sing mau pun ge monggo alhamdulillah alhamdulillah